Bener. Gue kitang tak jelas si bego ini iki pemahamanmu untuk utekmu cerdas. Neng kok isi rung menggalian gue ini. Bisa iki. rokok bas bus bas nah, itu ciri khas manusia Indonesia. Hidupnya sangat pemberani. Jelas tidak punya kerjaan ngerokok terus ngelamar nggawa map nang dindi ora payu-payu ya to orang terima terima ya wani rabi. Nah, itu orang Indonesia dan tidak ada di seluruh dunia manusia sepemberani bangsa Indonesia karena kita punya kata yang mereka tidak punya. Kita punya nekat bahasa Arab ya boh Bahasa Inggris ya boh nekat? Orang no. Karena kita bangsa yang tertua. Ibrahim cucu kita. Nah, orang percaya riset. Rasa bantah, riset. Nabi Muhammad, kenapa wajahnya tidak mau digambar? Khawatir konangan kok kaya dua di dua kok redo Jawa-Jawa sih ya kan. Jenesu ya. lo nek koyor nek nek kowe nah, riset sih. ini tadi juga ini kan syairnya Black Sabbath tahun zaman gue urung lahir bapak ibumu sih urung ketemu neng terminal kae ya toh tapi kita rubah satu kata saja she was my woman kita ganti dengan she was my land karena tanahmu ini sekarang semakin lama semakin menjadi bukan tanahmu lagi Indonesia makin bukan tanahmu lagi tapi kita akan melakukan nasionalisasi dalam waktu dekat. Kita akan mengalami revolusi evolusioner dalam tiga tahap. Kita akan punya modal seribu triliun untuk tahun pertama. Pokoknya gue tenang wae. Ya gue sing penting nyambut gaya sing api api karo anak bujumu. Sembayangi sing sergep sa iso-isone ora kusuk ora popo. Ning nek ora kusuk kebangetan gitu. Nek hukume ora popo. Tapi maksud saya saya ingin bikin Anda semua gembira dan besar hati bahwa Indonesia ini, teman-teman sekalian, itu segala-galanya di dunia. Kalau Anda menghitung ekonominya, aset alamnya, mustahil dunia berani mengembargo kita. Kita kalau mengembargo dunia, dunia akan bisa kelaparan benar-benar. Ini serius. Tapi nanti kita akan diembargo. Dalam beberapa tahun lagi kita akan diembargo, kalau jadi loh ya ini perencanaannya ya. Kita akan di embargo, tapi justru karena kita di embargo kita jadi kompak. NO Muhammadiyah kompak, Demokrat Golkar kompak, gitu kan. Traweh terulikur, Sulas rano masalah sebab wis podo-podo ra traweh. Serano masalah gitu kan. No suka ngerokok, Muhammadiyah juga suka ngerokok kan gitu kan. Apa kecuali Muhammad Yasin Syafi'iyah aliran Syafi'iyah orang rokok nek aliran Malikiyah ngerokok mergo Pak Syafi'i Ma'arif orang ngerokok nek Pak Malik Fajar ngerokok terus ora leren-leren nek NU ma mal hukmu ar arrokong Terus Mbah Sirot Sladen jawab bahwa wajibun. Jadi umur papat itu bus bus bus bus bus. Neng Rano bunga, neng rokok karo mati, bunga, neng hubungane urip karo mati, nih. Mati itu hak prerogatif Allah dan bisa terjadi kapan saja dengan sakit atau tidak tidak ada urusan aku nduwe kanca njogo sedulure telung telung minggu koma ramati-mati nganti dhek kesel iki piye iki wis kaya ngene ning ramati-mati akhire dhek istirahat saya selek dhek sing mati ning omah ya coba sing koma malah ramati-mati dadi rano ono hubungane pokoknya kapan saja kita bisa dipanggil Allah saya juga dan anda semua juga jadi kita tidak menuju kematian kita menuju terbangunnya kehidupan Kematian itu hanya satu formula yang berbeda, tapi Anda akan tetap hidup sepanjang Anda gandolan kepada yang sejati dan yang abadi. Ini tak terus dari penyair. Ngerasa. Maka untuk puasa, puasa itu ada dua kata. Satu saum, kalau saum itu jarak antara sot dengan mem itu pakai huruf yang rendah hati, namanya wawu, saum. Jadi kalau puasa dalam makna saum adalah puasa dalam pekerjaan kontemplasi di mana Anda beritikaf di mana Anda merenungi diri di mana Anda mencari kesalahan-kesalahan Anda itu makanya nawa itu saumal ghadi kan itu jadi ketika Anda sedang merenung dan melakukan kontemplasi atau tafakur tapi ada satu lagi puasa yang disebut siam siamu Ramadan tidak pakai wawu tapi pakai alif. Karena setelah Anda saum, sebenarnya Anda mendapatkan kesempatan untuk siam. Jadi kalau saum itu merenung, kalau siam itu bangkit. Jadi bulan Ramadan harus merupakan bulan kebangkitan, minimum bagi pribadi-pribadi Anda masing-masing. Nah neng bingung ngarep bangkit piye wong tibone ya orang ngerti. Tibone ngerti ya ngerti, wong Indonesia lagi bal-balan menang ya orang ngerti sebabnya menang apa, Sisu kalah jadi ya bingung dewe Akhirnya kan Jogja yang akan menjadi pelopor sepak bola filosofis sepak bola kontemplatif sepak bola kontemplatif sepak bola yang tawaduk sepak bola yang penuh cinta kasih tidak mau menyakiti lawan jadi kalau sampai lawan menendang bola ke gawang kita, kalau sampai nggak masuk dia pasti sakit hati. Seluruh penontonnya di negerinya akan juga sakit hati dan kita tidak mau menyakiti siapapun. Maka kiper kita harus minggir monggo mas, pun bertakanlah monggo, pun pinten lawan monggo. Maka kita di Jogja ini selalu menghindar jangan sampai menjadi juara nasional. Karena yang pengen-pengen juara itu adalah orang-orang yang masih rendah diri. Orang-orang yang masih belum punya eksistensi. Kalau Jogja tanpa diistimewakan oleh SBY tetap istimewa. Gue oh! untuk orang ke keistimewaan dia neng bayar gue. Bayar gue. Gedung Agung gue bayar sih, nyewa pirang puluh tahun, bayar. Stasiun Tugu bayar, tanah sak tlatah Ngayu Jogato bayar, UGM bayar. Jadi tanda tangan orang gelem. Gue tak tanda tangan ini loh gue sesuai. Wah, gue ini Aku ini sok-sok ngunu, sok-sok guyon Ini mergo apa mergo posisiku Loh, nek aku posisiku cetha Nek misalnya aku ki kiai tenan Ya aku kan berlaku kiai Oh Allah al wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya jamaah aneh aku tuh kiai tadi nek arep jadi pemimpin revolusi yang ngono imam. saudara-saudara bangsa kita dikembeleng jatuh lagi bangkit Cikembleng jatuh lagi, tapi bangkit lagi, Cikembleng jatuh lagi, klepek klepek klepek, tidak bisa bangun lagi. Modaro gue. Anda semua juga dalam sedang dalam posisi yang tidak jelas. Sekarang demokrasi tidak memperjelas posisi posisimu sekarang ini. Negara ini tidak meletakkanmu sebagaimana seharusnya. Engkau tidak diperlakukan sebagai rakyat. Engkau diperlakukan sebagai entah siapa, hanya dieksploitir. Oleh karena itu kebangkitan siamu Ramadan adalah kebangkitan untuk mencoba mencari kembali posisimu di negara ini. Posisimu dalam kehidupan, posisimu dalam kebudayaan, posisimu dalam kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka mulailah belajar beneran. Bedane masyarakat karo rakyat opo. Bedane rakyat karo umat opo. Bedane umat karo penduduk opo. Selama ini kan ya beh, padha mongko ora rakyat nek rakyat ini duwe kedaulatan kue orang duwe kedaulatan berarti kue dudu rakyat mergo rakyat itu dari kata roiyah. Roiyah artinya kedaulatan atau kepemimpinan anda makmumnya SBY imamnya saya tanya SBY milik makmum atau makmum milik SBY makmum milik SBY oh no imam ini, ayo makmum ini. Ayo, bangun, garis. Ono imam ngono kuwi. Ono ning digajul somburi Jadi yang berdaulat adalah makmumnya, imamnya didaulat untuk menjadi imam, tapi dia harus taat kepada makmum. Yang bisa mengingatkan imam itu makmum, tapi imam tidak bisa mengingatkan makmum. Betul nggak? Misalnya imamnya keliru, mojo surat al kafirun kuwalak balik terus Orang rampung-rampung mubeng terus. Soalnya wangil yo rada meh-meh pojo, Terus, eh? Wala antum abidu nama abud. Wala abidu, uh, wala wes pokoknya mubeng-mubeng ora tadi, tadi Bingung sama imam akhirnya makmumnya dari belakang. Subhanallah. Plek. Saiki ana imam sing noleh. Kowe piye lemu tahiyat ya, ora oh no, imam ngawasi makmume. Lengene iki sepiro? Semene apa semene? Cermin dari kelaminnya masing-masing. Gue ngeluhi gila sing lanang rotoedan ya sana apa-apa wong aku di posisi nanti kalau sudah punya casting yang jelas, kita berlaku sebagaimana castingnya itu. Kalau sekarang kan aku main pada karo kowe rakyat, nek rakyat ya kudu ngene iki. Rakyat kok terus ora miso, ora rakyat ora miso, rakyat ya miso. Wong keadaannya halal untuk miso kok. Allah mengatakan jangan berkata kasar kecuali dalam keadaan teraniaya. Aku takon gue teraniaya ora? Teraniaya ora? Berarti halal miso. Ning ojo misuwi misem rapopo misui sing ora apik misalnya Sri Sultan lewat kok disui SBY lewat kok disui Wih, duit, duit, duit, pejabat daerah Asu bajingan Ini dodolan rapayu-payu Kena mengganggu jalan ya, ya rasa ngono gue Nek ngerundel dewe Gue ngelek eh, pojokan Ngelek botol Asu Nah, rapopo Ngono rapopo Ngono ya jadi ngerti castingnya, saya belum punya casting. Aku iki ya seniman ya rada ya rada ora, kiai rada ya rada ora. Terus aku iki moh dadi kiai. Moh ora bahasa Arab kiai, ning Quran kiai ora Ustad, ustaz ya ora ayat apa jajal ustaz. Dadi janjane ora perlu ono, ustaz yo apa gede-gede aku mau dadi ustaz. Pak Setat itu tukang kayu menaku, Pak Setat. Gitu loh. Ya ora apa-apa dadi ustaz ya apik-apik rene aku ora, aku tak dadi biasa ngene iki wae. Angger ora katokan cendak ning kene kan gitu. Yang penting aku tetap sopan karo kowe insyaallah. Waktu kita tidak banyak teman-teman sekalian uh, Saiki jam berapa Mbak Novia? 10 seperempat Sampai jam 11 kira-kira masih sanggup Bener Gue kitang tak delok sip ya gue ini pemahamanmu apik, utekmu cerdas. Neng kok isi rung penggawean gue Bisa itu neng rokok bas bus bas bus itu ciri khas manusia Indonesia. Hidupnya sangat pemberani. Jelas tidak punya kerjaan ngerokok terus. ngelamar mau map nang dindi ora payu-payu ya ta terima trimo-trimo ya wani rapi Nah, itu orang Indonesia dan tidak ada di seluruh dunia manusia sepemberani bangsa Indonesia karena kita punya kata yang mereka tidak punya kita punya nekat bahasa Arab ya apa? bahasa Inggris ya apa nekat orang no karena kita bangsa yang tertua Ibrahim cucu kita nah Arab percaya riset rasa bantah riset Nabi Muhammad kenapa wajahnya tidak mau digambar khawatir konangan kok koyor Arab di dua kok Jawa-Jawa sih ya kan? jenesu ya Lo nek kowe ra nek kowe mbana riset sik. Sebab kelakuane Nabi Muhammad iki ora kaya wong Arab, ora ana wong Arab mlaku ngene iki. Nabi Muhammad itu kalau berjalan membungkuk seperti menuruni bukit dan dia sangat sopan kepada orang lain. Rata-rata bangsa Arab tidak begitu gagah-gagah si sidik srek pedangnya kan ngono Nabi Muhammad ora babar pisan kuwi wong ngendi kuwi Nomor loro sak prono sak prene ke zaman Nabi Ismail nganti saiki ora ana wong Arab topo. Lah kok Nabi Muhammad iki senengane topo iki kowe iki cah ngendi to janjane? Kok golek gua njur loy iki piye? Nggih mboten? Ora ana topo iku mesti penggalane wong sing akeh alase. Oke wit-witane ning Arab ning Mekah ra wit-witan suket wae angel kok. Ora meneng-meneng topo ning tengah padang pasir apa kok apa piye. Ora Jadi kalau dia bertapa pasti harus kita selidiki secara nasab dan antropologis asal usulnya dari mana. Jangan-jangan ibunya Siti Aminah itu bukan orang asli Quraisy dan Arab. Oke, kalau naik, oh itu dulu dari Siti Hajar itu seorang imigran wanita yang kulitnya coklat mateng, hidungnya tidak terlalu mancing dan tidak terlalu cantik, tapi dihadiahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menghibur hatinya. Nah dari Siti Hajar inilah kemudian lahir Ismail, turun dari wong Arab, duit-duit menguasai bank dunia dan IMF. Terus dari anaknya yang satunya Ishak turun menjadi ma masyarakat Yahudi yang menguasai manajemen dan seluruh strategi internasional di negara manapun. Jadi hanya turunan dua nabi ini satu mbah yang namanya Ibrahim inilah yang menguasai dunia sekarang. Pertanyaannya sekarang, Siti Hajar ini dari mana dia didatangkan ke kampungnya Nabi Ibrahim? Nah, kalau jenenge, sok wong Arab jenenge Hajar. Hajar itu artinya batu hajar aswad batu hitam, hitam. kalau hajar abiat batu putih ono wong wedok dijenengi watu lo nombok nombok mbokne nyeneng jenenge watu le. endu eh, nduk, si jenenge tak jenenge cikra kita tak jenenge Gudel no si jenenge Gudel. Loh, secara epistemologis hajar itu sangat indikatif terhadap kebudayaan Jawa. Hajar artinya kalau di Jawa kan hajar ditambah ki. Ki sopo ki sopo ki hajar Dewantoro. Hajar artinya pendidik. Nabi Ibrahim membutuhkan seorang istri yang memiliki kemampuan yang berbeda dari istri yang sebelumnya untuk mendidik anaknya. Maka diambil kebudari kebudayaan yang punya tradisi hajar yaitu pendidik penuntun maknanya dua hajar ajar ki ajar ki maknanya lurus siji didik bocah nuntun bocah neng nek bocah ngeyel terus terus di ajar iki wong Arab belum tau ngene iki perkara aku keliru yo ya, ben aku kayak orang gelem riset toh aku main jaluk kowe riset pokoknya aku tak aran-arani ngono kuwi ben gue bingung ben wae mau podo podo ya orang mudeng gue kok gitu loh wong gue ki Bung Karno sopo, Bung Karno ki apik pora, gue kowe saiki ya ora yakin kok ya toh Soeharto apik pora saiki kurang orang keyakinan, Gus Dur apik pora kurang duwe keyakinan. Kamu tidak mengerti siapa Tan Malaka, kamu tidak mengerti siapa Kasman Singo Dimejo, kamu tidak mengerti siapa Muhammad Nasir, kamu sudah tidak tahu apa-apa ini bangsa. Kamu harus mulai belajar. Ayo mulai belajar dari Ki Hajar. Ibunya Ismail. Yang menurunkan Siti Hajar ya. Katanya nggak Siti barang yuk. Calon di Siti. Siti itu lemah ya lah. Gitu. Jadi nak didelak-delak kecaknya ya kan senengannya topo, alus, sopan santun upama dek urip niki mesti kromo inggil terus kaya Mustafa W Hasim karo bojone wingi ngejak turu wingi kromo inggil. Dik, Kang Mas badhe sedekah. Kepareng napa mboten? Ha monggo. Seneng ya lah gedek-gedek jane seneng. Oke, bismillah. Oke, sekarang teman-teman sekalian poin saya cuma satu acara Ramadan ini. Mari kita jadikan minimum kebangkitan untuk pribadi kita masing-masing. Dan kalau Anda bangkit satu-satu-satu, Anda akan kompatibel dengan apa yang akan terjadi sebentar lagi di Indonesia. Indonesia jangan kecil hati. Sekarang memang kita sedang titik paling nadir. Kita tidak percaya diri. Nyun Sewu ya. Nyun Sewu ini jangan marah ya. Di televisi itu sehari coba Anda hitung kata luar biasa sekali pimpiro setiap ngomentari apa-apa selalu luar biasa sekali gitu dah. Kui sesuk tak jaluk sak kober-kobermu kok garis iki kaya folia ya, ya. Jiro lupa kira-kira dino sak TV kui ping piro luar biasa sekali. Terus yang belok ana sing luar biasa ora Saudara-saudara, apa kata terakhir dari eh apa huruf terakhir dari kata cinta? Tet luar biasa sekali. Wih, ngerti ya nek huruf terakhir kata cinta ki A. Kuno luar biasa sekali piye. Sekolah unggul lah sing jer kabeh kok unggul e, piye. Jeneng ben jeneng apa wae saiki wis entek kabeh wis. Wali, dewa, raja, Dewi Maharani Ratu apa mana? entek bisa singa ampuh sentek Insya Allah tahun depan setelah hari raya ini kita dirikan Allah Band Jibril Band <laughs> seneng ibu ile yang dikiki rezekian aneh, ya Allah nyeneng gini Indonesia tapi itu semua menyegarkan bagi saya tidak ada masalah Yuk, karang panjang kahanane lagi goyang ini Gising penting ada yang memulai kebangkitan-kebangkitan di antara anda jadi posomu memang tidak menyenangkan dan memang lapar memang tidak enak dan lebih apa jenisnya budget untuk puasa lebih mahal daripada di luar puasa toh ya toh ya apa wis serapopo sebenarnya jam 4 kayak sembarang ngarep ibadah ngopo wae dituku ngono ya toh begitu gue takjil wis warek mangan separuh wae kan gitu kan itulah manusia tertipu oleh hari raya maka engkau dilatih puasa supaya engkau tidak tertipu oleh konsumsi-konsumsi tidak tertipu oleh jabatan, tidak tertipu oleh karier, tidak tertipu oleh sukses. Tidak ada sukses dalam Islam, tidak ada sukses di hadapan Allah. Yang ada adalah perjuangan, suksesnya urusan Allah ngono jan ya oke sekarang dangdut campur sari modern apa wis anu selae imam ngayo ya, jose yo jose ini Yogyakarta macem-macem alat mede ya mas Ali. Alas era setelah rap. Jadi naik rap ini zaman biyen lah gitu. Jadi teman sekalian ada dua hal sebelum kita akhiri nanti supaya tidak salah paham. Tadi saya kan gudo sampean tidak ada nabi dan rasul yang dididik dengan Quran dan hadis. Itu kalau kita berpikir formal dan kuantitatif. Tapi kalau kita berpikir substansial, kualitatif, semua manusia dididik oleh Quran dan hadis. Karena muatannya sudah ada sebelum Muhammad, muatannya sudah ada bahkan sebelum Adam. Jadi Quran ini sobat, tau Quran ini telu. Sing pertama Quran ini jenenge alam semesta. al afak segala macam ufuk, ufuk, ufuk, ufuk, cakrawala, cakrawala. Yang kedua yang namanya Quran atau kitab suci atau firman Allah adalah manusia. Jadi kowe iki firman Allah. Anda itu firman Allah. Mulane sinau awakmu dengan sinau alam. Kowe ra iso nyinaoni alam nek kowe ra iso nyinaoni manungsa. Sayangilah binatang, sayangilah tanaman, sayangilah tanam eh, tanah, dengan mempelajari rasa sayang di antara manusia. Jadi tidak mungkin Anda mempelajari alam tanpa mempelajari manusia dan tidak mungkin Anda mempelajari manusia tanpa mempelajari alam. Kemudian turun informasi-informasi prerogatif dari Allah berupa kalimat-kalimat yang tidak bisa dicari oleh manusia sendiri itu jenenge beluluk beluluk kui nek kitabe jenenge bien zabur setelah beluluk berevolusi menjadi cengkir, cengkir itu namanya Taurat. Cengkirnya berevolusi menjadi degan, jenenge Injil. Degane mateng jadi kelopo aking utawa kelopo aking. Ya. Kangen soalnya ya. Sodakoh yo. Sodakoh. Sini. <laughs> ya sampai. Nah, kelopok gue jenenge Quran, tetapi substansi kelopok dengan beluluk sama. Cuma beluluk dia belum mengalami pemuaian-pemuaian sel-sel sampai jumlah tertentu sehingga menjadi tegangan gitu. Tapi substansinya sama partikel dasarnya sama. Jadi sesungguhnya semua yang menyebut diri agama, apa Islam, apa Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, segala macam, substansinya sama. Tidak berarti terus bluluk karo kelopo podo loh ya. Tetap Islam karo Kristen beda. Mergo jini kelopo, jini degan, jini raso diparut. Kan gitu. Tur ya no es kelopo, no es degan. Nah, bahwa sekarang pertanyaannya, Blulok, cengkir, degan, kelopo itu empat apa satu? Satu. Satu. Nah sekarang empat kenyataannya. Ono agomo blulok, ono agomo cengkir, ono agomo degan, degan ono agomo kelopo, bahkan ono agomo sepet, ono agomo janggel, ono agomo pemenang, ratok, ya you Oh, semacam macam-macam agomo parutan barang ngono Ono agomo santen. Jadi main disebut santen itu, ya toh. Kentos, ono agomo kentos. Itu karena dismanagement cara berpikir kita semua. Tapi tidak berarti podo, tidak berarti sama dengan sama kelapa, tidak sama. Ya, kalau formal. Jadi Quran itu sudah ada sejak Nabi Adam, tetapi bersifat substansial atau esensial. Jadi semua Nabi dididik dengan Quran maupun hadis, karena hadis itu gini, satu di antara tiga macam, kalau ibarat KR ya, kedaulatan rakyat ya. Kalau... Kompas. Eh, kompas, kompas, kompas. Aduh! Sorry, kompas. Soalnya kalau di Jogja pertanyaannya di kampung-kampung KRmu apa tau kowe? KR kula kompas nunggu ya nunggu Jogja ya. ya Padha karo nek motor Hondamu apa? Hondaku Kawasaki nek ta. Dadi <laughs> njaluk ngapura kompas malah terkenal saiki wis. <laughs> Jadi kalau ibarat redaksi Kompas gini, Quran yang literer atau yang tertulis itu idenya Tuhan, redaksinya yang nyusun juga Tuhan sendiri, itu Quran. Kalau hadis, idenya Muhammad, redaksi penulisannya juga Muhammad. Kalau hadis kudsi, itu idenya Tuhan, yang nulis redaksinya Muhammad itu tapi nak ditututi hadiso idene Muhammato kuwi tetep idene Gusti Allah asal usule iso apa menungso duwe idene erane Gusti Allah ana wong seniman diwangi nang parang tritis muwene ndelok ben ilham monggo ilham saiki wis metu saka UGM gitu jadi teman-teman sekalian jangan salah paham kita terlalu berpikir formal Sebenarnya kuen ndelok sawah ini mas Quran tau gue. Itu namanya fil afaki Kalau nek ndelok raine wong katuranggan, itu namanya fi anfusikum. Engkau menemukan Allah, menemukan nilai-nilai, menemukan Quran dan firman di wajahnya orang. Aku ndelok Novia esok-esok seret ini, Masya Allah penuh ayat-ayat cinta. Oh, apa lho Bayu? Bayu Ning aku ora tahu kaya Bayu. anak era turu-turu. akhirnya nang kamar mandi disrokke kaya cos. Jujur pura-pura ngising wong loro. Ki Bayu ku. Eh, nek aku ora nganti ngono. Aku ora nganti ngono kuwi yo. Kuwi mempolitiki anak iki jenenge. Yo Bayu ya wis ora apa Jadi teman-teman sekalian jangan salah paham ya, jangan salah paham. Yang saya maksud adalah mari kita berpikir esensial juga, substansial juga. Makanya soal halal haram tadi juga gitu. Ojo gampang-gampang kepincut, ojo ngomong rokok halal apa haram lu nanti dulu. Sing bener wong Madura. Madura ini ditakoni ayam. Ini ayam goreng halal apa haram? Ya udah tentu, Pak. Kalau colongan ya ada ya ada ya gak halal pak. Itu kan. Bang Turang ini tidak tentu. Semua itu tidak tentu. Siapa presiden Indonesia tidak tentu pak. Zaman Orde Baru ya kadang Harmoko, kadang kadang Murdiono, kadang kadang Mang Sudikat Mono pak. Nek Soeharto loh, Soeharto lain pak Raja dia pak. Yang ngono nih Bang Turang. Jadi Bang Turang ya ampuh tenang, ampuh. Mulane Bang Turang NO kabeh. Titike NO. Cacing lho NO ning kono. Malah ini wong Madura nek pesenang anake kuwe, nek kalau kamu ke Jogja, di sana eh kalau kamu ke Jogja, kamu nanti dapat pacar, kamu nanti dapat suami, kamu harus cari yang sama-sama Islam. Minimum Muhammadiyah lah nak. Ya, begini nek tak terusno tadi ini iki, aku iki jana aku iki pengen tadi kiai sing ali mana kala lho. yang sing tak debi gendo-gendo ya saya melu ayo ya Kan kan berdakwah itu nek panjang iki jenenge dakwah kan saya yang harus ajur-ajar penjenengan, ora kowe sing kudu ngabdi nang aku. yang di panggung mengabdi kepada penonton dan jamaah bukan jamaah kudu manut neng panggung Jamaah. Terbalik. Jamaah. Oh jamaah. Jamaah. <laughs> Itu. Dia, dia terus ya. Terus tanganmu misalnya nggak ya? Ayo saiki kita bikin jargon maknya ayo. Prek film iya. Terus tanganmu biar tanganmu? Tanganmu biar biar, Coba coba bisa mu. Apa nih? Drijine drijine. Drijine. Ah! kira rapi-rapi. Akhirnya minyak telinga kelambi, masih dunia selesai ala mamam. Wih, kue pun rokok mamam. Alasannya ming siji malaikat nyelbu iku Allah menciptakan ini. Maksudnya kelaminnya ini. Itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak sekedar kencing. Aku <laughs> minggu nguyuh, nguyuh diselentiki cewek. Sabar ya Le ya. Paham acur Ajur ini ya saran saranku rasa rapi Mam. terus kadung umur petang puluh ngopo menang. seperti jadi sufi wae Mam. Jadi sufi. Polane kuwi ya. sufi wae Mam kuwi Mam. lah. Iya, Oke terus terakhir teman-teman sekalian gini ya Ini banyak teman-teman yang Kristen, yang Katolik, Buddha, Hindu atau Loco Darmo Gandul Yang menerjemahkan Mekah itu Mekaka gitu. Tapi itu tidak ada masalah sama saya Saya tidak punya masalah sama Anda Saya seorang Muslim, saya seorang mukmin. Saya memakai definisinya idola saya namanya Muhammad SAW Orang Arab campur Jawa itu terus tafsirku saiki loh ya nek nek engko kleru dielekke ya to. Soale nek ndelok prilakune iku Jawa banget gitu. Jawa banget ya lho. Wonge Jawa ngono kae lho. Halus, tindak tanduke iki santun ngono kae lho. Apa ngomong apa aku nek krungu suarane bojo njur. Sama. Eh. eh ngomong apa iki Bang? saya orang muslim, saya orang mukmin. Definisinya Muhammad gini. Saya ingin bilang juga sama teman-teman Kompas, saya sama Kiai Kanceng hampir tidak pernah berhenti setiap malam seperti ini. Ya, ketemu dengan macam-macam orang. Besok malam kita di Jombang, lusa malam kita di Sidoarjo dan seterusnya. Tadi malam saya di Surabaya. Sebelumnya saya di tim. Setiap malam, sebelum di tim kita di tempat di, di kandang jurang doang. Tiap hari kita seperti ini dan pekerjaan saya cuma satu, membesarkan hatimu. Jangan kecil hati. Jangan pernah menyangka bahwa kamu tidak akan berkembang dari keadaanmu sekarang. Jangan khawatir. Terus maju. Maju. Terus bekerja, terus berjuang. Jangan khawatir. Coba kamu berjuang 5 tahun. Kalau belum berhasil 10 tahun. Belum berhasil 10 tahun, 30 tahun. 30 tahun tidak berhasil, 60 tahun. Mata. 60 tahun tidak berhasil, ya wes. Men bapak berjuang terus. Kayak saya, 58 tahun mas saya. Dan saya tidak pernah menjadi apa-apa. Jadi apa aku saya? Aku tidak tahu jadi apa-apa, ora apa-apa, sandalan pendino menginiki, ini aku tidak peduli. Aku bahagia mergo aku terus gede atine wong neng diwai jadi dukun neng ndi wis gelem ra gelem wis modiar aku wingi neng mandar karo cah 20 jadi dukun sing njaluk didongani iki banyu aku iki ya, mbok tiga jalan raya oke banget tak jamak Bagian kan satu persatu fuh fuh ah iki oke banget ya sak desa ya ana nek 300 ya banyu eh, akhirnya tak plekodo imam ayo imam kabeh janul melu kabeh tangan ini banyune dijejer tangane takon tak ngene suwe banget ya modar ya, modar ya. modar gitu kita gitu, mah tak ngene iki jadi energimu disalurkan melalui telapak satu sentimeter di atas permukaan air terus tak nonton si moto terus tak foto modar modar ya, kita jamak teman-teman sekalian Sederhana masalahnya, saya tidak punya kemampuan apa-apa dan tidak ada manusia punya kemampuan apa-apa. Saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, saya tidak bisa mendoakan siapa-siapa. Yang bisa bisa saya lakukan adalah ikhlas melakukan apa yang Tuhan suruh. Orang datang ke saya disuruh Tuhan, "Cak, saya buta. Tolong." Terus kembali ya. Pak, ngono Loh, bisa ngendelok ya. Ah, ini gue setia lah, itu aku Menua ya rasanya rasane dipikir-pikir ya orang rasional Beben Ah kabeh do teko ya aku iki butuh duit 8 juta malah ana wong utang 40 juta. Lah mikir aku. <laughs> Ambe bendino untungnya Novia iki murah hati sama orang. Jadi kon kayak duit piro wae. Dikeke nek Mbak Novia itu rumah sakit sapa loro langsung diparani bayari wis ora perlu ngerti sapa wonge ora perlu pokoke bayari ngono wae. Nah, iki sesuk do daftar iki. <laughs> Gue mergo siko pentas wingi to ora ora tak trimo nek siko pentas wingi. Oke, definisinya adalah Mas, seorang muslim itu kata-kata dan perilakunya menjamin keselamatan semua orang. Amin. Kalau kamu muslim, maka ngomong apapun dan berlaku apapun tidak boleh mencelakakan siapapun karena tugas utamamu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berjanji akan menciptakan keselamatan bersamamu dan akan membuat manajemen kenegaraan kemasyarakatan kemasyarakatan perseduluran sapi turute untuk mentransformasi dari rahmat Allah menjadi barokah Allah wa rahmatullahi kita bikin NKRI Seluruh sistem konstitusi dan hukum dan kulturnya apapun saja harus mentransformasi dari rahmat Allah yang luar biasa di Indonesia dijadikan barokah bagi rakyat Indonesia. Itu janji setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kue orang wani jamin transformasi itu jangan ucapkan assalamualaikum. Maka Allah tidak mewajibkan siapapun mengucapkan assalamualaikum. Mulan aku mengawal assalamualaikum pernah. Pernah. Setelah Anda paham baru Assalamualaikum dengan ya dit ya janji ya. Nah baru kita Assalamualaikum. Gitu loh. Oke, doa Assalamualaikum orang ngerti artinya kabeh. Neng ya ape, mau orang ngerti atine. Sok dilebokin rokok, aku ora mboten ngertos kok. Amal-amal bun swarga akhirnya Enak tenang kuwi, pejabat-pejabat kuwi. Enak tenang gue alasannya ya aku loh betul ngertos ya ngono ya wis enak wis ora ora mulane kowe rasa ngerti apa-apa <laughs> ya kowe bodoh wae kan bodho kan lho ngoten to lho ten sanggerane mboten asal tuh, ten pasar kembang niku mboten asal lho lha mboten ini kula wis kadung e ngono ya akhirnya mlebu swarga gue mulane wong-wong tua Arab neng Pekalongan ki ora seneng nek ana Cina mlebu Islam Cina ini dulu orang Arab kok penak mentah ya ngerokok ngerokok. Hai hai wis hai chef. mulai hal ini ngerokok bus, ngombe kopi bus. Seng Cina ketisuk ngangkut banyu, mekul, dodolan nganti bengi orang suge suge. Cina ini eh, Arab ini mengunang-nguni ngerokok-ngerokok suge terus. Akhirnya tertarik. Ada seorang Cina tua tertarik ini mau Islam ki enak ya. Terus dia melipir-melipir, "Saya saya masuk Islam boleh ndak?" cari wong Arabe ya, jangan jangan berat berat berat puasa Ramadan kuat kamu enggak mau berat berat sholat lima waktu oh berat jangan jangan masuk Islam sunat mau kamu sunat sudah umur 65 tahun ya apa cara nyunat pokoknya dilarang masuk Islam tak takoni saya opo oh, gak oleh lembu Islam Cina itu enaknya dewe wis sudah lima tahun mau lima terus ya ngombe mangan babi penak men ya saiki arep husnul khotimah kalau penak men nah di kan ada husnul khotimah dosa sebesar apapun asal kamu bertobat nah nasuka beres kan itu mulanya saiki gue sing sing nom gue mau lima kabeh bisa karmu kena lek leken kena ya sing penting gue taubat nasuka neng masalah siji sing ngarani kowe siwirit sesuk isuk sapa itu aja masalahnya. Siapa yang bilang kamu masih hidup? Siapa bilang saya masih hidup Lima jam lagi, dua jam lagi, tiga jam lagi? Itu milik Allah. Jadi setiap saat kita standby untuk menyelamatkan satu sama lain. Jadi kalau kayak kanjeng orang Islam, Anda yang Islam, ada teman-teman Kristen, ada Katolik semua, Anda harus berjanji menyelamatkan semuanya bersama-sama di antara kita. Yaitu namanya Muslim. Kalau mukmin lebih dasar lagi. Saya juga seorang mukmin. Mukmin adalah orang yang menegakkan keamanan. Jadi kalau ada orang mukmin di suatu tempat, maka amanlah harta setiap orang. Amanlah martabat setiap orang dan amanlah nyawa setiap orang. Yang pertama aman harta berarti tidak ada maling, tidak ada korupsi. Nomor dua aman martabat tidak ada kebudayaan yang dilecehkan, yang direndah-rendahkan. Pakaian-pakaian seh yang dijadikan mainan di televisi. Gadut kocok Ndagel Gadut kocok Ndagel ya tau neng televisi Gadut kocok Ndagel Sopo wae Ndagel Bimo Ndagel Bimo Ndagel itu Jangan ada pelecehan dan jangan ada penurunan martabat kebudayaan. Nomor tiga, tidak ada terorisme karena kita semua saling menjamin nyawa satu sama lain kita jamin. Jadi saya teman-teman sekalian kalau melakukan apapun saja di sini untuk teman-teman Kristen Katolik dan semuanya tenanglah kami di dalam hati kami berjanji dan berjuang benar-benar kami tidak akan mencelakakan siapapun saja kita akan berjuang bersama-sama sebagai sesama manusia Indonesia menegakkan damai aman aman itu jangan hanya masalah polisi dan satpam aman itu semuanya beras aman ya toh sekolah aman aman lah sekolahmu ya i ayo Nong patek Rasa bayar dong. Nah, eh, berarti orang mukmin guys Inggris sekolah? UGM ki sekolahan apa perusahaan? Nek perusahaan kok orang bayar kuwi tanahe. Oh. Ayo kuwi. Nyewa no tanai, gedungnya nyewa, bayari dhewe no dosane. Lah kok dosane sing bayari rakyat? Piye kuwi arepe? Perusahaan enak men. <laughs> Nek jan perusahaan mulai hari ini sewa UGM tanahnya Sejak kapan kamu mulai? Termasuk keraton, kamu sewa. 30 tahun pagelaran dipakai untuk fakultas hukum, fakultas fisipol, fakultas ekonomi, dan fakultas kedokteran. Sewa, pengkon saiki perusahaan. Enak menono perusahaan kok gedungnya di Ki, Karyawannya dibayari. Jur rakyatnya iso dikon bayar larang banget. Ini perusahaan capopo gue. Padha karo biro travel terbesar sedunia yang namanya Departemen Agama. Konsumennya bayar berapa saja mau. Uangnya ngendon 10 tahun Bunganya kemana tidak ada yang mempersoalkan Sebab kalau jamaah haji yang sudah membayar Terus mempersoalkan Dia menjadi tidak ikhlas katanya tidak Kalau tidak ikhlas hajinya tidak mabrur Jadi diinjak kayak apapun harus ikhlas Ditipu kayak apapun harus ikhlas Menurut ideologi ini Penak tenang <laughs> gue Penak tenang gue Dimana-mana yang namanya perusahaan itu kan cari konsumen Ini tidak konsumennya permanen dan konsumennya suruh bayar berapa saja mau lu apa enak mentok no ono sing luwih sugih tindemangane departemen agama perusahaan haji nasional kan gitu I aki ki iki mesti ono wong debat juga. Ya sama suku iki mung gawe ya ora apa-apa. Kuwi sing salah sing dhuwur-dhuwur kono kae. Gitu loh, ora apa-apa. Sing dhuwur-dhuwur kono kae. Dadi udah ndak usah mengeluh. Itu semua saya tidak protes. Anda semua juga tahu, orang no maling sing orang ngerti nek maling kira itu, Ono? Ono? Ono londe sing orang ngerti nek londe kira itu, Sehingga ustaz datang, "Wala tak zina." Wahai manusia, jangan berzina. Itu haram di hadapan Allah. Ono londe sing orang ngerti nek. Ono? Tahu semua, jadi rasa kok nasihati. bulan aku manggil tenan aku acara karaoke Kiai Kanjeng neng Doli sebulan yang lalu ya sebulan yang lalu diberitakan di koran Cak Nun mengajak penghuni doli bertobat orang tahu aku orang tahu ngajak bertobat mau aku orang ngajak bertobat gue wes gede wes gerang harap ini terus terusan harap Ledeng yo ya, ledeng. Ledeng. Ya. Lo maksud saya saya cuma ngajak ngitung kamu berapa tahun lagi di sini. Ada enggak pelacur yang naik karirnya? Yang naik bayarannya? Perawannya 500 ribu kemudian dua jam 50 ribu tahun berikutnya enam puluh ribu atau empat puluh ribu modun meneh tahun berikutnya 20 ewu susun es tekan tekan kewek jadi satu seket tekan nulalun satu selawe nek DC tok seket AC iki ngerti berarti apa ah. pate sing ngerti mengisi siji kan ah, waduh ngerti ahli survei bapak yang ngerti asik sini Wah, kena tak cerita ke apa tenang jadi aku rata ego karo gue saya saya aku gue orang ngerti wesel 16 toh saya sama Mbak Novia sering kena wesel 16 Anda tidak tahu di Jogja ada wesel 16 ada Las Vegas tingkat terbawah Wes ambuh tenan nyenengke kuwi. Sarean mangatus. Eh? Sewu. Sewu. Sarean sewu rupiah. <laughs> Ya kuwi. Iya, iya, iya, Rodanya nyadar iki rada sipilis kan. Ya Allah, ya Allah, saudara-saudaraku berkumpul di sini ya Allah dengan keikhlasan dan belajar memahami dirinya, belajar memahami kondisi lingkungannya, belajar memahami dunia ya Allah. Tuntunlah mereka menjadi hamba-hambamu yang mampu menegakkan masa depan siamu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tolonglah urusan-urusan mereka dimudahkan ya Allah. Yang belum dapat jodoh malam ini ya Allah, ketemu jodoh amin ya Allah. Yang bayar utang nggak bisa-bisa mudah-mudahan segera punya rezeki untuk bayar utang. Amin ya rabbal alamin. Sing duwe utang angkat tangan. Ayo dong aku lah. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Nggo piye carane ora iso bayar, engko suwe-suwe sing utangi lali. Putus asa. Putus asa. Syukur gue duwe teknik untuk menghadapi debt collector. Kayak Marquezot masuk rumah sakit, ya. berobat, metu meneh, diuber. Eh, Bapak belum bayar lu bayar apa? Bapak kan berobat. Lah ya masa ke rumah sakit enggak berobat. Ya <laughs> kalau berobat bayar. Loh, bayar itu kan yang punya uang, saya enggak punya uang. Ya? Bapak itu punya otak enggak? Di mana-mana bayar kan pakai uang lah. Saya cari coba kalau ada uang. Kok saya disuruh bayar? Bapak itu punya otak enggak? Bayar tu pakai uang. Saya enggak punya uang, masa disuruh bayar. Lah kalau gitu jangan berobat. Lah masa saya kantor polisi mau berobat? Ya ke rumah sakit. Gua enggak kowe wani ngeyel, gua nabe terus BPKU saya suruh. <laughs> gua etel baik kan jur metu kayaknya itu, hei saya orang bayar bayar apa apa yang berapa tuh? eh mau tinggal dilakukan adegan markas tadi kok bodoh-bodoh itu satpam ramudeng rumah sakit itu orang diutek jelas orang duit-duit tak kon bayar neng dinding bayar ini yang duit lagi rano kok kon bayar itu iya pekwa ini pekwa malah itu. Ayo gue, aku aku kadang-kadang zaman biar aku neng luar negeri naik pas kepepet ya edan neng gue. Edan aku cekel aku Saya kan cinta nenek moyang saya yang dijajah Belanda. Maka saya tidak pernah mau bayar kereta atau ora tahu tuku karcis pokoknya nembang bis kuwi rong tahun aku ora tahu tuku karcis. Nek nusoni tak nusoni. Mbahmu biar ngerampok Aku rene duit-duitku Dewe kowe bisa membangun londo iki mergo kowe ngerampok ning negaraku ning cara Jawa ora mudeng ta kono tak dudung-dudung kowe kene asu bajingan londo jadi e. bingung ini ini akhirnya dia kita aman aku aman aku Ngeter ya aku ngono carane le seniman-seniman nang luar negeri ya nek pas kepepet ngono ya, ya. Aku pertama kecekel neng sepur mencolot nang tengah sawah. Sip. Sing kedua meh kepergok mencolot meneh. Sing ketiga kepergok operasi gabungan mutiar kene ono kene ono polisi. Lu hasil bahale. Napa? Mau hasil bahale. Ngomong apa sampean? Ngomong apa sampean? begitu tiga kalimat aku iki ngomong-ngomong para arek iki terus dek eh. <laughs> ah, metu aku bebas aku mutiar ya mutiar ya musuh wong Jawa wong Jawa dijajah rasa wong Jawa dijajah wong Jawa itu orang yang rajanya aja namanya Mangku Bumi Mangku Buwono kita semuanya itu mampu tenang dan kuat seperti bumi dan laut dijajah londo tulung atau saya tahun sing kesel sing jajah sing dijajah mbun ta Ojar dewe Saiki wong Londo kangen setengah mati sama Indonesia. Mereka bikin radio keroncong, radio campur sari, bikin pasar malam tiap malam. Saking inginnya menjadi orang Indonesia lagi. Ning kene ono kangen londo ora ayo perkosaan meneh kene sakarepmu ini bu Oke, okay, untuk teman-teman semua yang beragama macam-macam, Ramadan merupakan berkah bagi Anda. Tidak hanya bagi orang Islam. Kalau Ramadan dimonopoli orang, oleh orang Islam, bukan itu teorinya. Berkah bagi orang Islam harus menjadi berkah rahmatan lil alamin bagi semua manusia siapa saja. Benar ya? Maka untuk lagu terakhir kita persembahkan Mas Imam Fatawi akan memimpin Enevo Shalom Elehim sebuah nomor yang diawali dengan lagu Israel Ben mesu rantai hubungan diplomatik karo saya ya Ben aku pokoknya sendiri nah, enteng-enteng gue rasa macam-macam Israel gue ingin butuhku, wong Yahudi meng butuhnya wong Jawa Sak lici-licimu si lici mbahmu. Guna aku. Guyu cekikian guys. Nanti mulanya tidak pernah ada niat politik Israel untuk mengacau Indonesia. Tanya sama BIN, tanya sama Mabes Polri, tanya sama debat debat Wargi. Israel tidak akan melakukan apa-apa kepada Indonesia. Ya nek ming dagang-dagang nakal ya lah. nek secara resmi mereka akan bergabung ke kita karena kita adalah nenek moyangnya. Karena yang dipakai mereka di altar-altar sinagog adalah ukiran-ukiran dari Jawa Utara. Modiar gue. Makanya namanya ibu kota Israel namanya Java, Tel Aviv. Semua serba Java. Orang cedawa bi. Orang Israel bikin software terpenting untuk transformator di softwarenya komputer namanya JavaScript. <laughs> Ngaku ora kowe. Ora wani kowe nek karo kene. Kowe lak ming turune Nabi Isa to kene iki putuan mbane Nabi Isa ke. Ngene. Perkara iki ora bener ya ben. Aku ya ora tau goleki, aku mending aku golek-goleki tafsir sik ben gede atine. Engko nek wis gede atine, njur wani bangkit, setelah bangkit lagi tak kandhani janjane ya ora. Sing penting kowe bangkit to. Jadi ada anak kerengan jus jus jus jus neng jai minder tapi sih eh bapakmu pendekar kok aja kalah wah gitu wah wah wah menang begitu menang tak tarik jani bapakmu duduk pendekar ini <laughs> kan jur menang tak percaya itu maksud saya jadi ngibur kere yang menunggu cara Ya bismillah, Enevo, Shalom, Eleven untuk semua umat manusia dan bangsa Indonesia dari semua golongan.